Dan rukun yang kedua adalah salat. Athani as-salatu. Hiya ruknu thani min arkanil Islam. Salat adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Bal hiya amudul Islam. Bahkan salat ini adalah tiangnya Islam. Idh hiya silatun bainal abdi wa rabbi. Dan ia adalah dan salat ini adalah penghubung antara hamba dan Robnya yukarriruha kulla yawmin khamsa marrat. Seorang hamba melakukan salat ini setiap harinya sebanyak lima kali. Yujaddidu fiha iman. Yang mana dengan salat itu seorang hamba selalu memperbarui imannya. Wa yutahhiru fiha nafsah. Dan mensucikan dirinya min adroni dzunub dari kotoran-kotoran dosa. Wa tahulu bainahu wa bainal fawahish wal atham. Dan salat ini membatasi atau membentengi seseorang dari perbuatan yang keji dan dosa-dosa. Wa dzalika liqaulillahi ta'ala dan itu termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat karena sungguhnya salat ini bisa menghalangi seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Fal ibti'adu 'anil radha'ir والتطهر من سوء القول وسوء العمل هو حقيقة الصلاة maka menjauhi perbuatan-perbuatan perbuatan yang buruk serta mensucikan diri dari buruknya perkataan dan buruknya perbuatan ini adalah hakikatnya salat fa idza sayqadha al-'abdu min nawmihi fi sabahihi wa mathula baina yaday rabbih tahiran nadhifa jika so maka jika seorang hamba bangun di pagi hari, bangun dari tidurnya di pagi hari, <clears throat> kemudian ia <clears throat> menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dan suci qabla an yanshaghila bihatamid dunya sebelum ia menyibukkan dirinya dengan urusan-urusan di dunia thumma kabbara rabbah maka ia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala wa aqarra bi ububiyyatihi dan mengakui peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala wal isti'ana bihi wal istihda kemudian meminta pertolongan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala wa jaddada ma bainahu wa baina rabbih mimithaqit ta'ati wal ubudiyah dan ia senantiasa memperbarui apa-apa yang ada di antara di antaranya dan robnya dari perjanjian ketaatan serta peribadatan sajidan wa qa'iman wa raki'an dalam keadaan sujud berdiri ruku yukarriru dzalika kulla yaumin khamsa marrat dan ia mengulanginya pada tiap harinya sebanyak lima kali <clears throat> ويلزم لأداء هذه الصلاة أن يكون متطهرا من قلبه وبدنه وثوبه ومكان صلاته dan hendaklah ia ketika melakukan salat itu harus dalam keadaan suci suci hatinya suci badannya suci pula baju dan tempat salatnya wa yu'addihal muslimu jama'atan ma ikhwanihil muslimin ila rabbihim dan hendaklah seorang muslim itu melakukan solat, melaksanakan solat <clears throat> itu secara berjamaah bersama saudara-saudaranya se-Islam yang lainnya. Wa muttajihina <clears throat> wa mutawajjihina biwajhihim ila al-Ka'bah al-musharrafah baitillah dan mereka menghadapkan wajah mereka kepada Ka'bah yaitu menghadapkan kiblat mereka mengarahkan wajah mereka senantiasa menghadap ke kiblat yaitu Ka'bah al-Musharrafah Baitullah. Fassalatu qad wudi'at ala akmalil wujuh wa ahsaniha allati ta'abbada biha biha al-Khaliq tabaraka wa ta'ala. Maka salat ini adalah satu bentuk peribadatan yang dibuat sesempurna mungkin dan sebaik-baik peribadatan yang Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengannya. Min tadammunha litanzim litta'zim lahu bi anwa'il jawarih. Kemudian salat ini juga mencakupi yaitu pengagungan kepada Allah, pengagungan Allah Subhanahu wa taala, pengagungan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam anggota tubuhnya dan juga min nutqi bil nutqil lisan dengan pengucapan lisan dengan lisannya wa amal yadaini war rijlaini war ra'si wal hawasihi dan pekerjaan tangan, kaki, kepala dan seluruh anggota-anggota hawasnya, anggota-anggota anggota indranya, wasairu ajza ibadanihi dan semua anggota tubuhnya ikut mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kullun ya'khudhu hadzahu min al ibadah al-'azimah dan semua anggota tubuh tersebut mengambil jatahnya mengambil jatahnya di dalam ibadah yang agung ini yaitu salat <clears throat>